Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, Imamun Ibnu Imam. Siapa namanya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud Abdullah. Siapa namanya? Abu Dawud rahimahullah Naam, ulangi yang keras. Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Naam, ahsan. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahimahullah. Bisa ngulangi? Allahu Akbar. Kita bukan orang Arab, orang Indonesia. Jadi berat enggak masalah tapi lain kali upayakan bisa. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahimahullah. Nah, labas. Antum? Ya, Sulaiman. Jangan terbalik. Sulaiman ibnul Ash'as. Itu terbalik. Ya, yang, pertama sin, yang terakhir fa. Naam, Sulaiman ibn al-Ash'af as-Sijistani rahimahullah. Kita baca barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kata beliau, "Falamman qadat al-qurun al-mufaddalah" setelah habis tiga masa generasi yang diberikan keutamaan, tiga generasi yang diberikan keutamaan, generasi siapa saja? Ah, Abdul Fattah, Naam, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Kita lihat, falamman qadatil qurunul mufaddalatu. Setelah habis masa tiga generasi yang diberikan keutamaan, wa dakhalatil wa dakhalatis saqafatul ajnabiyyah fi biladil muslimin dan mulailah masuk pelajaran-pelajaran pendidikan-pendidikan budaya-budaya luar yang masuk di negeri kaum muslimin kasakafati ar-rum wasakafati al furs sebagaimana budaya atau pendidikan Romawi atau pendidikan Persia hasala syai'un minal khalal terjadilah kerenggangan di situ wa nasyita du'atu dalal fit tarwij hadil afkar al-muharifah akhirnya para dai sesat mereka semangat untuk memasukkan, menyusupkan, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini. Fa inda dzalik maka dalam keadaan seperti itu nasyita ahlul ilmi fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah semangat pula ahlul ilm untuk menjelaskan akidahnya ahli sunnah wal jamaah allati kana 'alaiha sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha tabi'un wa atba'u tabi'in yang mana akidah al-sunnah wal Jamaah adalah akidah yang para sahabat dahulu berada di atasnya dan para tabi'in serta para atba'ut tabi'in. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi sahabat itu siapa? Sahabat itu. Siapa sahabat itu? Hah? Ketemu enggak tapi? Ya, enam. Paham ya? Syaratnya bertemu ini ingat-ingat. Penting sekali syarat bertemu ini ya. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalatir riddah. Artinya apa? Orang na barakallahu fikum yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na barakallahu fikum dalam keadaan dia beriman dan mati di atas iman. Paham ya? Itu namanya sahabat. Namanya sahabat. Tapi kalau dia hidup sezaman beriman dengan Rasulullah, mati di atas iman, tapi belum pernah bertemu Rasulullah. Apa namanya? oh, tabiin lain. Tabiin hidupnya nggak di zaman Rasulullah. Ada orang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas iman, tapi belum pernah bertemu Rasulullah. Apa istilahnya? Antum Ibnu Umar ingat enggak? Mukhadram. Istilahnya mukhadram. Ingat-ingat ya? Apa tadi? Apa istilahnya tadi? Eh mukhadram. Nah, barakallahu fikum mukhadram itu hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan meninggal di atas iman. Seperti siapa kemarin? Ashamah. Ashamah. Siapa itu? Raja Nabawi. Ya, Allah musta'an, Allah musta'an. Wajahan Syam. Syam, Allah musta'an. Tahu namanya tapi kok nggak tahu raja mana gimana? <laughs> Allah musta'an. Raja mana antum? Raja mana kemarin? Apa nama raja apa? Istilahnya raja apa? Penguasa Habasyah itu. Ma'ruf apa? Najasyi, bukan Nabawi. Namanya Allah musta'an. Raja Najasyi. Nam, namanya Ashamah. Namanya siapa? Ashamah. Dia apa ini ya? Raja Najasyi. Najasyi bukan nama itu. Istilah untuk penguasa Habasyah Ethiopia waktu itu. Digelari dengan Najasyi namanya Ashamah. Namanya Ashamah. Nah, barakallahu fikum itu muhadram muhadram bukan sahabat muhadram Karena belum pernah jumpa dengan Rasulullah saw alaihi wasallam. Barakallahu fikum berikutnya sekedar murajaah saja ya. Berikutnya barakallahu fikum faharraruha, faharraruha Wadawanuha fi kutubin sammauha al-imana aw syari'ata aw sunnata aw tauhida akhirnya mereka para ulama meneliti dan menyusun di dalam kitab-kitab mereka dan mereka menamakan dengan kitab al-iman kitab as syariah kitab as-sunnah atau kitab at-tauhid waraddu fiha 'alal mukhalifin dan mereka membantah para penyeleweng orang-orang yang menyelisih daripada al-haq. Fasara hadza min lutfillahi bihadil ummah, maka menjadilah ini merupakan bentuk kelembutan dan kasih sayangnya Allah taala terhadap umat ini baqadinuha agar agama ini senantiasa tetap ada. Fa innallaha yuqayyid li hadzal din humatan atau humatan fi kulli zamanin yahfadunahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan untuk agama ini para penjaga. Paham ya? Para penjaga dari kalangan para ulama fi kulli zamanin pada setiap zaman, setiap waktu yahfadunahu untuk menjaga agama tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih mengenai hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap kali apa? Setiap satu karn, satu abad, seratus apa? Setiap seratus tahun Allah taala membangkitkan, menghidupkan, menumbuhkan salah seorang apa? Salah seorang alim yang yujaddid dinah, memperbarui agamanya. Maksudnya apa? Maksudnya agama al-haq yang sudah terpendam didakwahkan kembali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sering antum dengar lafaz al-mujaddid. Qala al-imam al-mujaddid. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Karena sebelum munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah rahmatullahi alaih, waktu itu di jazirah Arab sebelum terbentuk menjadi Saudi Arabia banyak kesyirikan. Eh, banyak kesyirikan, banyak yang mereka ta'assub madhabi, ada yang Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, paham ya? Tapi setelah na barakallahu fikum dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih, nah kerjasama dengan Malik Saud waktu itu terbentuklah Saudi Arabia, negara Saudi Arabia yang semula kubah-kubah dibangun ini madhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi di sekeliling Ka'bah dihancurkan semuanya agar kiblatnya menjadi satu, kiblatnya satu kiblatul muslimin. Baik. maksudnya ya? Waktu itu sempat ada kubah-kubah dalam artian semacam kamar-kamar gitu ya. Yang madhabnya Syafi'i sholatnya di sini, yang Hambali sholatnya di sini. Akhirnya kan mengajak apa ta'assub madhabi, membuat bercerai-berai. Akhirnya dihancurkan, dipersatukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahmatullahi alaih menjadi satu kiblat. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Kita nukilkan kalimat Ahmad sebagai penutup. Qala al-Imam Ahmad Ahmad bin Hambal rahmatullah alaih. Imam yang empat, perhatikan, imam yang empat, na'am semuanya kunyahnya Abu Abdullah. Imam yang empat semua kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah ini faedah yang perlu diperhatikan. Imam yang empat kunyahnya semuanya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Siapa namanya? Siapa namanya Abu Hanifah? Pernah kenalan? Siapa namanya Abu Hanifah antum? Siapa namanya Abu Hanifah? Usama? Abdul Fattah? Siapa? Abu Hanifah siapa namanya? Khalid. Belum pernah dengar semuanya. Antum ah. Antum? Ayo, Nu'man bin Sabit ahsan. Nu'man bin Sabit. Paham ya? Namanya Nu'man bin Sabit. Nah, Abu Hanifah. Nah, walaupun sebagian para ulama tidak memasukkan dari kategorinya apa? Imam yang empat dari sisi ilmunya, tapi masyhurnya saja. Karena disebutkan di dalam syarah Lamiah yahli ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah disebutkan dinukilkan dalam terjemahnya bahwasanya madhabnya Abu Hanifah dibangun di atas 120 hadis. Paham ya? Yang 80 hadis dhaif, yang 20, 20 berarti ya. Yang 40, yang 40 hadisnya sahih atau semakna dengan itu. Yang jelas apa? Kebanyakan dibangun di atas hadis dhaif sehingga banyaknya pengikutan ashabur ra'i. Sandarannya adalah apa? Ra'i yaitu pemikiran atau dengan akalnya. Oleh karena itu para ulama menggabungkan itu benar termasuk imam madhab cuman dari sisi apa masyhurnya. Masyhur banyak pengikutnya gitu istilahnya ya. Kalau dari sisi ilmu yang akurat dan juga terpercaya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah diikutkan karena apa? Karena dia imam madhab punya pengikut. Apa maksudnya ya? Nanti kapan-kapan kalau ada waktu baca kitab tersebut. Dijelaskan mengenai Abu Hanifah, apakah dia tabi'in atau atba'ut tabi'in? Karena ada yang mengatakan dia jumpa dengan sahabat, ada yang, mengatakan tidak jumpa dengan sahabat, namun yang rajih bukan termasuk tabi'in tapi atba'ut tabi'in. Paham maksudnya ya? Abu Hanifah tersebut barakallahu fikum. enam. Dan banyak pendapat-pendapat Abu Al-Imam Abu Hanifah yang mungkin menyelisih jumhur dalam masalah fikih, seperti diperbolehkannya wudhu dengan na'am barakallahu fikum air nabit Air nabi itu tuh air endapan kurma atau endapan anggur. Paham ya? Jadi antum nah anggur atau kurma antum endapkan dengan air, nah airnya itu boleh untuk wudu karena suci. Paham ya? Padahal sudah kita lewati dan sudah antum ketahui pendapat yang sahih air yang suci itu ada tiga Suci dan mensucikan. Kemudian suci dan tidak mensucikan, yang ketiga tidak suci apanya? Tidak suci dan tidak mensucikan. Benar gitu kan? air suci dan mensucikan seperti air apa? Airnya suci tapi bisa untuk wudhu untuk bersuci. Air apa? Seperti air apa, Hadir? Antum wudhu pakai air apa? Antum kalau wudhu pakai air apa, Hadir? Jangan senyum-senyum saja. Pakai air apa? <laughs> Allah musta'an. Antum kalau wudhu pakai air apa antum? Hah? Air laut. Ya nggak masalah air laut memang benar suci mensucikan kan, tapi antum wudu di sini pakai air apa? Air masa air biasa air mata air gitu ya. Mata air suci juga mensucikan. Ada air suci yang tidak mensucikan seperti air air teh, air susu, paham ya? Air kopi, paham ya? Itu suci tapi tidak mensucikan. Paham ya? Ada air yang tidak suci dan tidak mensucikan seperti air Air kencing air najis dan semisalnya. maaf masalah ya. Itu pendapat yang dinukilkan dan jelasan para ulama mengenai Nah barakallahu fikum keadaan tersebut. Karena waktunya tidak memungkinkan insyaallah kalamnya Imam Ahmad bin Hambal rahmatullah alaih kita baca pada pertemuan yang akan datang karena kalamnya sangat bagus sekali mengenai keberadaan Nah barakallahu fikum umat belakangan ini dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi hamba-hambanya dan masih menumbuhkan dan membangkitkan setiap satu karn, setiap satu generasi, setiap seratus tahun membangkitkan salah satu dari kalangan para ulama yang mereka yujaddidinah memperbarui agamanya, maksudnya menumbuhkan kembali, mendakwakan kembali dan juga menyebarkan agama yang benar. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. rabbil alamin.